بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ikhlas dalam beramal. dan kita akan berpindah kepada pembahasan kedua yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ada 12 hadis pula dalam pembahasan ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku bertaubat kepadanya satu hari lebih dari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu Allah wastaghfiruh." Bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwas sekalian, dalam hadis ini atau dua hadis yang kita bahas, terang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan bukan hanya sekedar memberikan keteladanan kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang telah diampun dosanya juga bertobat satu hari sampai 70 kali sampai 100 kali dan ini juga disebutkan oleh sahabat lainnya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-sadiqul masduq orang yang jujur dan semua mengatakan bahwa beliau adalah jujur dan Allah Azza wa Jalla juga sifati beliau sebagai hamba yang jujur. Nah, beliau katakan itu tadi. Maka para sahabat juga demikian. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid akthar min mi'ata marrah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Sungguh kita sering menghitung dalam satu majlis Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sampai 100 kali mengatakan rabbi ighfirli wa tub alayya ya Allah ampunilah aku terimalah taubatku Sungguhnya innaka antat tawwabur rahim. Engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan untuk diteladani ketika beliau mengatakan dengan sumpah, Wallahi demi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa melakukan sumpah dalam urusan-urusan besar dan ini bukan urusan sepele ketika beliau ingin memberikan keterangan kepada para sahabatnya hanya sekedar berita saja. Tidak. Akan tetapi ini memberikan sebuah penekanan. Ditambah lagi dalam riwayat itu dikatakan ini la astaghfir. Dalam bahasa Arab kata-kata sesungguhnya merupakan salah satu bentuk penekanan. Yang kedua ada lafaz atau huruf lam. Artinya adalah sungguh. Ini merupakan penekanan berikutnya. Dalam hadis kedua dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ya ayuhan nas ini juga merupakan cara ketiga dalam memberikan penekanan dan perhatian dengan seruan dan ini merupakan metode yang Allah praktekkan dalam Al-Qur'an. Seruan menunjukkan perhatian yang perlu diberikan perhatian lebih khusus. Ya ayuhan nas wahai sekalian manusia. Kemudian dalam hadis yang kedua pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan redaksi perintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun. Sehingga ini merupakan penekanan yang menunjukkan bahwa selain perintah juga ada keteladanan dan keteladanan membawa kita agar kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sekalipun dosa yang kita kerjakan terlampau banyak akan tetapi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika kita beristighfar kepadanya. Maka di antara manfaat istighfar adalah kita ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai hambaku, kalian selalu melakukan dosa yang banyak." malam hari, siang hari, kalian sering melakukan dosa dan aku akan mengampuni dosa-dosa itu. Maka mintalah ampun kepadaku, beristighfarlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim selalu turun ke langit dunia untuk memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin hina yabqa thuluthul lail akhir Allah Subhanahu wa taala, Rob kita semua, turun dari langit menuju ke langit dunia. Pada saat sepertiga malam terakhir, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfirali fa'aghfiralah." Siapa yang minta aku akan kabulkan. Siapa yang berdoa man yad'uni fa'astajibalah. Yang minta kepadaku akan aku kabulkan. Yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Ini adalah tujuan kita beristighfar pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa ternyata istighfar dapat mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Mintalah ampun kepada Rabb kalian. Mintalah beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dengan lebat dan akan mendatangkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah yang lain mengatakan wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Perintah istighfar kemudian Allah Azza wa Jalla akan berikan balasan di antaranya Allah akan berikan anak, akan berikan harta, akan memberikan kebun-kebun dan ada sungai-sungainya. Ini menunjukkan bahwa rizki dapat kita gapai dengan banyak istighfar kepada Allah dan bisa jadi dosa-dosa kita menghalangi kita untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tujuan kita beristighfar agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu wa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum mengazab, menimpakan siksa kepada mereka sementara engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menghukum dan menurunkan azab kepada mereka selama mereka beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, beliau telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk selalu melakukan istighfar, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridha, Allah tidak murka kepada kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk mengikuti jalan nabinya, untuk mengikuti ajaran syariatnya dan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang selalu bertaubat, beristighfar, minta ampun sebagaimana kita minta kita pun berusaha untuk beristighfar, menjauhi dosa-dosa dan larangan-larangannya. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.